Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita sampai pada dalil berikutnya atau ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala beliau mengatakan qala rahimallahu taala qala Abu Abbas dikatakan oleh Abu Abbas ini maksudnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Nafallahu amma siwahu. Di dalam ayat ini ini ayat yang sudah kita baca dalam bab ini. Ya, beberapa ayat yang sudah kita baca tentunya di yang adalah <clears throat> ayat yang ada dalam surah Saba. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bil musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menafikan segala yang selain darinya. Kullama yata'allaku bil musyrikun. Apa yang kaum musyrikin bergantung dengannya. Fanafa yakuna li ghairihi mulkun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menafikan untuk selainnya adanya mulkun, kekuasaan. Aukistun minhu. Atau adanya bagian darinya. Bagian, ini andil darinya, saham. Au yakuna aunan lillah. Atau menjadi sebagai aun, penolong, pembantu bagi Allah. Walam yabqa illa syafa'atu. Dan tidak ada yang tersisa kecuali syafa'ah. Artinya apa? bahwasanya tidak ada yang memiliki ataupun memiliki andil dan menjadi pembantu bagi Allah kecuali syafaat itu sendiri. Syafaat sendiri maknanya apa? Bantuan, pertolongan ya. Fabayyana annaha maka di sini jelaslah bahwasanya la tanfa'u tidaklah bermanfaat illa liman adina lahu rabb kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Rabb tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang diberikan izin untuk memberikan syafaat kecuali yang diizinkan. Kama qala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Anbiya ayat 28, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Wala yashfa'un dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat dari mereka sesembahan-sesembahan tersebut. Ya. Tidak ada siapapun juga illa liman irtada. Kecuali bagi yang Allah ridhai. Fahadhi syafa'atu. Maka syafaat ini allati yadhunnuhal musyrikun yang telah disangka dikira oleh kaum musyrikin ia muntafiyatun yaumal qiyamah. Bahwasanya syafaat itu muntafiyah yaumal qiyamah. Tidak ada di yaumul kiamah nanti tidak ada sama sekali. Kama nafahal Quran sebagaimana dinafikan oleh Al-Quran wa akhbaran Nabi SAW dan diberitakan oleh Nabi SAW anahu ya'ti bahwasanya beliau akan datang menghadap Allah wa yasjud li rabbih kemudian sujud kepada Rabbnya wa yahmadu dan menyanjungnya memujinya la yabda'u bi syafaati awalan di mana beliau tidak memulai dengan memberikan syafaat pertama kali. <clears throat> nah, pertama-tama yang dilakukan oleh Nabi tidak memberikan syafaat. Tsumma yuqalu Tetapi yang pertama kali apa sujud tadi? Yes. Iya. Kemudian menyanjung. Barulah dikatakan kepadanya, kepada Nabi SAW, Irfa angkatlah kepalamu. Wa kul dan ucapkanlah engkau akan didengar wasal tu'ta dan mintalah engkau akan diberi wasfa tusyafa dan berikanlah syafaat engkau akan diizinkan memberikan syafaat nah sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diberi izin. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu lahu SAW. Maka Abu Hurairah anhu beliau pun bertanya kepada Nabi SAW. Lahu yakni kepada Nabi SAW. Ya. Man as'adun nasi bi syafa'atik? Siapakah orangnya yang paling berbahagia dengan adanya syafaat darimu? Qala maka dijawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang paling berbahagia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min kalbi Ikhlas dari dalam hati Ini orang yang paling berbahagia, paling senang dengan syafaat. Nah, Fatilka syafa'atu li ahli ikhlas biiznillah. Maka itulah syafaat yang diberikan kepada ahlul ikhlas, ini orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengucapkan la ilallah, biiznillah dengan seizin Allah. Wala takunu liman asyraka billah. Dan syafaat itu tidak akan diberikan liman asyraka billah kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Wa hakikatuhu berarti hakikatnya apa? أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص Hakikatnya berarti Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah memberikan karunia kepada ahlul ikhlas. Fayaghfiru lahum. Sehingga Allah ampuni mereka. Biwasitati du'a iman udhina lahu ayyashfa'a. Dengan adanya perantara dari doa orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Nah, berarti kapan wasit wasitah itu terjadi? Di yaumul kiamah. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan wasitah ada, tetap ada. Buktinya ada syafaat. Iya. Syafaat itu akan diberikan, diizinkan Allah kapan? Yaumul kiamah. Ya. Bukan di dunia. Sehingga ketika ada yang meminta wasaid atau ada yang menjadikan seseorang sebagai wasitah perantara di dunia ini berarti apa? Batil. Berarti batil. Karena wasitah nanti akan ada di yaumul kiamah nanti. Dalam bentuk apa? Izin memberikan syafaat. Ya. Nah, demikian. Sehingga kata <clears throat> kata Syekh kata Syekhul Islam rahimallahu taala apa? Wa yaghfiru lahum biwasitati du'a maka Allah ampuni mereka dengan wasitah doa, dengan perantara doanya siapa? Man udhina lahu ayyashfa'a. Doanya orang yang diberi izin bagi dia untuk diberi syafaat. Untuk memberikan syafaat. Fayukrimahu maka Allah memuliakan orang tersebut wa yanalal maqamal mahmuda berarti orang tersebut mendapatkan maqam al-mahmud. Mendapatkan apa? Kedudukan yang terpuji. Begitu. Ya. Nah. Wa syafa'atul lati nafahal Qur'an berarti syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an yang dimaukan di dalam Al-Qur'an tidak ada syafaat maksudnya apa? Maka nafiha syirkun adalah apa yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Nah, artinya orang yang berbuat kesyirikan tidak akan mendapatkan syafaat. Walihada asbata syafa'ah biiznihi fi mawadi'a. Oleh karenanya, Allah tetapkan adanya syafaat dengan seizinnya di dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Waqad bayana Nabi SAW annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya la takunu syafaat itu tidak akan mungkin terjadi illa li ahli tauhid kecuali bagi ahli tauhid. Ya, wal ikhlas dan akhlil ahli ikhlas. Nah, intah kalamu selesai ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Demikian. Maka kata Syekh Saleh Fauzan, <clears throat> hafizallahu taala, qala Abu Abbas wa yang dimaksud dengan Abu Abbas adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdi Salam Ibni Taimiyah. Ya. Atau yang dikenal dengan Ibn Taimiyah. Al-Imamul Masyur, So, imam yang sahibul musannafat al-mufidah, pemilik musannafat, karya-karya tulis yang mufidah, berfaedah. Kanat wafatuhu sanata eh, samanin wa ishrin wasabu'miyah minal hijrah. Rahimahullah ta'ala. Di mana wafatnya beliau adalah pada tahun 727 eh, 728 eh, Hijriyah. Rahimahullah ta'ala. Kemudian qistun yang dimaksud dengan al-qistu huwa nasib tadi kata Syekhul Islam apa bahwasanya mereka tidak memiliki mulkun au qistun minhu ya begitu qistun apa ya nasib bahagian tidak ada bahagiannya asyafa'atu lati yadhunnuha musyrikun kemudian yang dimaksud dengan syafa'ah yang disangka oleh kaum musyrikin ay allati yatlubunaha itu syafaat yang diminta oleh kaum musyrikin min ghairillahi al andad. Diminta dari selain Allah dari para tandingan, para sesembahan. Dan wa akhbaran Nabi yang dimaksud dengan akhbaran Nabi SAW ay fil hadis sabit. Ini maksudnya adalah dalam hadis yang sahih. Fi sahihain wa ghairihima. Baik di dalam Sahih Bukhari dan Muslim maupun selain keduanya. Min hadis syafa'ah. Dari hadis syafa'ah. Kan hadis syafa'ah banyak. Ya. Sampai-sampai Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala dan aimah yang lainnya juga membuat kitab khusus tentang asy-syafa'ah. Ya, dengan judul apa? Asy-syafa'ah. Satu kitab sendiri tentang enam Sahih Musnad fi Syafa'ah. Demikian. Dan banyak dari kalangan aimah juga membuat kitab tentang hal tersebut. Ada yang mustaqil, yang tersendiri, ada yang digabungkan dengan kitab tauhid. Nah. wakala Abu Hurairah dan yang dimaksud dengan dengan dan dikatakan oleh Abu Hurairah ai fil hadis alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Yang dimaksud adalah di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan Nasa'i. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Sedangkan yang dimaksudkan as'adun nas adalah aksaruhum sa'adatan biha orang yang paling banyak bahagianya dengan keberadaan syafaat. Ini yang dimaksud dengan as'adun nas. Khalisan min qalbih maksudnya adalah ihtirazan minal munafik. Khalisan min qalbih ini ikhlas dari dalam hatinya. Ini ihtirazan minal munafik. Kalimat ini dimunculkan dalam bentuk ihtiraz. Ihtiraj ini apa? Mencegah, melindungi agar tidak dimasukkan ke dalamnya kaum munafikin. Artinya munafik tidak termasuk ke dalam ini. Makanya Nabi alaihi wasallam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini me memberikan apa pagar, ya, batasan. Itu siapa yang Abu Hurairah dalam hal ini, ya. Siapa yang uh, paling bahagia dengan syafaat Nabi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man qala la ilallah khalisan min qalbi." Ya. Maka apa? Kata Nabi adalah orang yang mengucapkan la ilallah tapi ikhlas dari dalam hatinya. Karena ada yang mengucapkan la ilallah tetapi apa? Tidak ikhlas. Munafik dia. Ya. Nah, makanya kalimat khalisan min qalbi di sini kata Syekh Saleh Fauzan, ihtirazan minal munafik. Kalimat ini dimunculkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam rangka untuk menjaga ya dari kalangan munafikin. Alladhi yaquluha yang mereka juga mengucapkan la ilaha illallah bilisani faqat. Tetapi dengan lisannya saja. Nah, demikian. Kalau haqiqatuhu dan yang dimaksud dengan hakikatnya ai hakikatul amri. Hakikat sebuah urusan. Fi bayani syafaati sahihati. Di dalam penjelasan tentang syafaat yang sahihah. Lakama yadhunhul musyrikun. Bukan seperti yang disangka oleh kaum musyrikin. Demikian. Jadi yang dimaksud dengan hakikat adalah hakikatul amr. Ya. Hakikat sebuah urusan tentang syafaah yang benar. Kemudian al-maqamul mahmud yang dimaksud ay alladhi yahmaduhu fihil khalaiqu kulluhum. Yaitu kedudukan yang terpuji adalah kedudukan di mana orang tersebut akan mendapatkan pujian dari seluruh makhluk. Kulluhum, semuanya akan memuji orang tersebut. Jadi Nabi alaihi Nabi kita alaihi yang akan mendapatkan apa? Al-maqam mahmud. Ya. Karena semua makhluk seluruhnya akan memuji beliau alaihi dengan kedudukan tersebut. Apa buktinya? Bukti, buktinya adalah ketika kisah tentang apa? Syafaat itu sendiri. Ketika mereka meminta kepada para anbiya ya kepada Adam pertama kali sebagai Abul Bashar ya dan dikatakan engkau adalah Abul Bashar maka berikanlah pertolongan kepadaku demikian demikian maka kata Nabi Alaihissalam apa kata Nabi Allah Adam Alaihissalam nafsi nafsi ya masing-masing artinya apa urus dirimu dan aku pun mengurusi diriku sendiri demikian sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kemudian apa semuanya menghalahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Nah. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan Allah taala maksudul muallif min siyaqi kalami Syekh Islam huna maksud penulis dari membawakan ucapan Syekhul Islam di dalam bab ini di sini adalah annafihi syarhan bahwa di dalam ucapan Syekhul Islam ada syarh ada penjelasan wa tafsiran ada penafsiran lima fi hadal bab terhadap apa yang ada di dalam bab ini Kenapa dibawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Karena di dalam ucapan Syekhul Islam itu ada syarah dan penafsiran terhadap apa yang dimaksud di dalam bab ini. Minal ayat dari ayat-ayat yang sudah dibawakan tadi. Ya. Jadi ayat-ayat yang sudah kita baca itu ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan ucapannya ini. Ya. Baik. Sehingga fafihi sehingga di dalam ayat ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, sifat syafaatil manfiyah. Di situ ada gambaran tentang syafaat yang manfiyah. Ya, syafaat yang tidak akan mungkin terwujudkan. Wasifat syafaatil musbit musbatah. Demikian juga di sana ada syafaat yang musbatah yang ditetapkan. Jadi ada syafaat itu terbagi menjadi dua, ya. Syafaat yang manfiyah dengan syafaat yang musbatah. Nah, demikian. Kemudian yang kedua, zikru syafaatil kubro. Berarti di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca juga ada menunjukkan disebutkannya adanya syafaat kubro. Apa syafaat kubro itu? Wahyal maqamul mahmud yaitu kedudukan yang terpuji kedudukan yang akan didapat oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mada yaf'alu Nabi Sallam dan apa yang akan dilakukan oleh Nabi Sallam? Hatayu yu'zana fiha sampai beliau diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ya. Ini. Yang ketiga, Anas as'adan nasi bi syafaati ahlul iman. Bahwa orang yang paling banyak kebahagiaannya terhadap adanya syafaat Nabi SAW adalah apa? Ahlul iman. Ya. Maka ini adalah keutamaan daripada atau fadlul Islam wal muslimin. Keutamaan Islam dan kaum muslimin di mana mereka mendapatkan apa? Syafaat kubro ini yang tidak akan mungkin didapatkan oleh yang lainnya. Nah. Tapi faidatun lahu. Uh, faidah, berarti ada faidah lagi, kata Syekh. Lahu sallam sitatu anwa'in minas syafa'ah. Beliau sallam memiliki enam bentuk, enam macam dari syafaat. Al-awal yang pertama, syafaatul kubro. Ya. Yang pertama adalah syafaat kubro. Allati yakhtassu biha nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dikhususkan bagi nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali nabi kita sallallahu dengan syafaat kubro ini. Ya. Apa itu? Wahiyya syafa'atu li ahli Yaitu syafaat yang akan diberikan kepada ahlul mawqif orang yang berkumpul di padang mahsyar mendapatkan syafaat. Iya. Dari Nabi kita alaihi wasallam. Kenapa butuh syafaat? Ya. Karena di mauqif nanti adalah hari di mana yang sangat-sangat mengerikan. Iya. Di, mana kondisinya kata Nabi alaihi wasallam, mereka akan menghadap Allah tabaraka wa taala dalam keadaan apa? Berdiri dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak memakai kain walaupun sehelai. Ya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha takjub dengan keadaan seperti itu. Ya, keheranan. Baik. Nah, yang lebih mengherankan lagi tentunya apa? Berdirinya di apa di maukis tersebut. Yang satu harinya senilai dengan di dunia 50 ribu tahun lamanya. Subhanallah. Ya, satu hari. Nah, setara dengan 50 ribu tahun lamanya di dunia. Dan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala tidak akan ad, tidak ada tidak akan ada manusia yang sanggup di dunia untuk berdiri selama itu. Dalam waktu 24 jam saja manusia tidak akan mungkin sanggup berdiri selama itu. Bagaimana dengan 50 ribu tahun lamanya dalam satu hari di pada mahsyar. Faya subhanallah. Maka membutuhkan apa? Syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga wahia syafaat li ahli mawqif. Ini adalah syafaat bagi ahli mawqif. Kenapa? Liyafsilallahu bainahum. Karena Allah akan memutuskan di antara mereka. Ya. Yeah siapa yang memiliki kezaliman kepada yang lain ini dan itu ya wa yurihahum min maqamihim fil mauqif dan untuk menenangkan mereka dari tempat mereka di mauqif bayangkan berdiri begitu lamanya ya dan tidak ada yang diizinkan untuk berbicara di hari itu ya nah demikian Baik. Okay. Nasallahu alaihi wasallam. yang kedua, syafa'atuhu li ahli jannah. Yaitu syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam li ahli jannah untuk penduduk jannah. Kenapa butuh syafaat ahli jannah? Iya. Karena ketika mereka hendak masuk ke dalam jannah, mereka akan mendapatkan pintu-pintu jannah. Iya. Sehingga apa? Hatta yadkhuluha. Sehingga hingga mereka bisa sampai ke dalam jannah. Nah, demikian. Baik. Demikian juga ketika mereka melewati sirat. Ya. Mereka butuh syafaat. ya Karena di antara manusia ada yang melewati sirat itu dengan sekedipan mata. ya Ada yang seperti kilat menyambar ada yang berlari, ada yang berjalan, bahkan ada yang merangkak. Ya. Dan na'udzubillah ada sebagian mereka yatasaqatu, terjatuh. Nah, Rasulullah SAW. Asalis yang ketiga, asyafa'atu liyaumin liyaumin minal usah. Li, apa likaumin minal usah. Asyafa'atu likaumin minal usah. Syafaat bagi satu kaum dari kalangan pelaku maksiat. uswat jamaknya dari asi. Ya. Orang yang bermaksiat. Nah, jamaknya uswat. jabu dukulan nar. Yang mereka hampir-hampir dipastikan masuk ke dalam neraka. Allah yadkhuluha. Agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Nah, ini apa pengampunan dosa bagi mereka. Orang-orang yang berbuat dosa. Nah, Arabi yang keempat, asyafa'atu fi qaumin minal usaf dakhalun nara ayakhruju minha. Yang keempat, adanya syafaat Nabi SAW kepada satu kaum dari para pelaku kemaksiatan yang sudah masuk ke dalam neraka. Kalau tadi hampir-hampir masuk dia. Ya. Karena apa? Karena dosanya yang mereka perbuat, yang mereka lakukan. Tetapi ini sudah masuk ke dalam neraka. Dakhalun nar, mereka sudah masuk ke dalam neraka. khurju minha. Kemudian dikeluarkan dari neraka. Subhanallah. Ini. Ya. Nah. Dengan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis yang kelima, asyafa'atu fi qaumin min ahlil jannah. Adanya syafaat bagi satu kaum dari penduduk jannah. Apalagi sudah jadi penduduk jannah. Tapi kok mendapat masih mendapatkan syafaat? Apa? Liziyadati thawabihim. Untuk mendapatkan tambahan pahala bagi mereka. Wah, Ya. Warif ati darajati. Untuk ditambahkan ditinggikan derajat-derajat mereka. Asadis yang keenam, syafa'atu sallam fi ammihi. Adanya syafaat dari Nabi kita alaihi salatu wasallam untuk pamannya Abi Talib. Ya. Kafir dia. Ya, tetapi apa? Satu-satunya kafir yang mendapatkan syafaat. Dan ini khusus bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan diberikan pada yang lain. Dalam bentuk apa syafaatnya? Ayu khaffafa anhu adabun nar. Yaitu diringankan bagi dia azab neraka. Nah. Iya dan billah. Demikian. Maka ini ikhwati a'azani wa zakumullah. Enam bentuk syafaat yang dimiliki oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Nah dan tentunya ada syafaat-syafaat yang lainnya juga yang diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala dari umat ini. Ya. Seperti para syuhada, salihin, ya aulia, kemudian anak-anak yang mati belum balik, ya sebelum baliknya. Demikian juga <clears throat> Al-Quran akan memberikan syafaat ya, kiamul kiamah. Demikian. والله تعالى أعلم ومصاب نختفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين